السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومداخ باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار أدد نعم الله وإفضاله حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر حدثنا أبو حسين عن أبي صالح an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi mutabakun alaih Hadirin sidang jamaah setia bumi solawat dan para pemirsa TV9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah kajian di malam ini ditandai cuaca yang cerah. Mudah-mudahan cuaca yang cerah ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Amin. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Kan ucapan Allahumma sholli ala ah. sedaya sing rawuh kula dongaaken barokah umure. Barokah rezekine barokah anak turune monggo ngaji bareng kula irasirus tirakat sing beta melek kula dongaaken jembar rezekine hasil hajat dunya lan akhirate Kajian malam ini bertema cukup menarik Orang yang paling kaya Sampai tak tunggak nusuki Password malam ini, kata kunci malam ini Tidak ada air hujan turun dan tanaman tumbuh di muka bumi kecuali atas izin Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin dan pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim understand catat tidak ada air hujan turun dan tanaman tumbuh di muka bumi kecuali atas izin Allah tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin dan pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung la haula wala quwata illa billahil aliyil adim sampean tak tungano seger waras sae ditunggu duwe kula izazai umum sing susah-susah jenang nang dibungano Allah Amin. Usahakan tiap pagi membaca la haula wa quwata illa billahil alil adim. Sepuluh kali. Sore hari atau malam hari sepuluh Silakan dicoba dan dibuktikan. Nek iki sampean lakoni cilik seminggu, sampean catet ya. kok urip samen ganok perobani ke taraf yang lebih baik Kulo samen demo rombongan itu macae sing temenan sinyale nang Allah sing temenan la haula wala quwata illa billahil aliyil hakim. 10 kali. Sampeyan gak usah takon napa kok 10 kali. Nek kakean pertanyaan, akhirnya gak moco. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat Al-Fatir ayat 15 santai ya? Kalau Allah Ta'ala fi kitabil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu al ghaniyul hamid sadaqallahul azim Wahai manusia Kamulah yang bergendak kepada Allah Dan dialah Allah yang maha kaya Lagi maha terpuji Maha benar Allah Dalam segala firmannya Allahumma salli ala Muhammad Catat pada ayat ini dijelaskan bahwa manusia sangat berkepentingan kepada penciptanya yaitu Allah. Karena semua manusia membutuhkan pertolongannya dalam segala aspek kehidupan. kenapa Bu? Aspek seperti kesehatan, kekuatan, rezeki. Gitu betul. Menolak bahaya, kenikmatan ilmu dan sebagainya. Stop. Umpomo doa doawan mangga esok kedip limolas menit ya Allah susul-susulan apa betul pada ayat ini dijelaskan bahwa manusia sangat berkepentingan kepada penciptanya yaitu Allah. Karena semua manusia membutuhkan pertolongannya dalam segala aspek kehidupan. Seperti kesehatan. Itu aja. Pak. Saman kudu yakin lan ngerti nek sehat itu mahal. Percaya napa mboten? Saman takoni wong sing lara-lara berobat nang rumah sakit mesti sumbaring ini. Wis gak apa-apa sawan tek, montor tek, oman sing penting awak wae. Ngoten nggih? Dadakno sing dikai waras sambat. Endi wonge? Sehat itu mah Uang itu baru sadar lan ngerti nek sehat itu mahal. Nek gelem sambang nang wong loro. Mulai nato tonggone loro sampean parane ojo sapa mulai. Allahumma shalli ala Muhammad. Kekuatan sama nisok melaku ngrini nek gak kekuatan Allah tutup beri Allah rezeki hmm. nek kurung rezeki ini semua remotone melek ya Allah sering saya sampaikan supaya wong-wong awam itu paham wayang ini nek ide dalang renes ditunggu sandi ana klopoe ana gula kopi beras nggak dapetin kedang endok saking pintere wali-wali bian di dalam rangka menggambarkan tentang kehidupan Uang iku nek ide sing gawe ora bakal kangelan golek sandang lan pangan. Understand? Menolak bahaya. muka-muka muga sampean iki dikai selamat be Allah. Selamat awake. Selamat bojone anake keluargae. Amin. Kita sangat berkepentingan kepada pencipta aku lan panjenengan yaitu Allah Subhanahu Baik bertalian dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Hanya Allah yang wajib disembah dan diharapkan ridhonya. Dia maha kaya tidak memerlukan sesuatu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang santri-santri beling nek ngomong ngawur. Tak sholat rek, Gusti Allah juga muling-muling. Sampean sholat Gusti Allah ya gak bati, sampean maksiat terus Gusti Allah ya gak rugi. Karena Allah dia maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Sing butuh kan pulau kali sampean iya, Pak. Kadang-kadang ngaji dihubungno sing ekonomi. Awak ah, wis ngaji puluhan tahun nang Ghazali kok cek melarat. Ya. Iki santri gak cerdas rasamu awak iki menteri keuangan dah Pak niki lho hanya Allah yang wajib disembah dan diharapkan ridhonya dia maha kaya tidak memerlukan sesuatu Allahumma salli ala Muhammad Sati lanjut. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ahmad bin Yunus. Haddatsana Abu Bakrin. Haddatsana Abu Hasin an Abi Saleh an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Laisal hina an kasratil arad. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Mutafakun alaih. Diterjemah non iki. Terjemah sing biasa apa luar biasa? Bukanlah yang dikatakan kaya itu banyaknya harta. Duduk sing diarani sugih kae donya brana. Dan tetapi yang dinamakan kaya adalah kaya hati. Mutabakun Stop. Dinani iki akeh wong sugih Tapi melarat hati ini. Uang iku nek sugih donya tapi atine melarat gak tambah apik. Diitung. Jelimet. Insyaallah. Diitung. Napa sebab Uang iku nek sugih bondo tapi melarat atine. gak isok numpah itunya, nih justru ditumpah itunya nih tambah suki gak tambah ganteng tambah suki tambah belubut kumus gak kau beradus gak kau bertelonoan sualan cekak dok Deliono ya wong bengi ku ya gak sarungan, ya gak celonoan sualan. Iku mono gak kober. Insyaallah Allah aku gak kerso wong sing kaya ngene iki lamun dunyane akeh gak iso numpak idunyane justru ditumpak idunyane niku lho sampean delok polone masjid wingi ditawa brak wong rubuh pak sak polo diselametno Allah lho kok coba gak nabrak koyo nang gedhong niku Dadi sedina iku aku njabut oyote wong mancepe jero Pak Uh, anake diseneni. Ya apa iki? Tak wara, bukaji. larang areke karo montore. Lho kok sakit Gusti? Lho, montor ana ini anak sampean pemane bodine ling Evita malang ini. Ya napa Gusti Ali ya dibenakno yo kaji wong ngondel-ngondel ya Adem kula iki krungu ngomong sama Lho, sapa gelem blayu kaji? Gak oleh sama ngene, ku mangkok ngene, gak ngene lho, gak oleh wis kayu sing iki wis. Pak. Jangan sampai kita bersedih karena hal-hal yang remeh. Monton peset dipikir kecil ke? Peset ya disebetno rusuh ya diserbeti. Kenapa ten? insyaallah wis gak enak aja diramu didol ganti min. ayo niru Cina-Cina lo cerdas-cerdas dulurku Cina-Cina ku cerdas nek di motor masih tuh punya nyarong tahun wis didol tak takone kok apa kau dijual kok lho Pak Kiai mobil itu kalau sudah tua biaya perawatannya tinggi high cost tak terus ya kok masih uang naik tuwek ya perawatan di tinggi metua asam murate insyaallah diabet sapi ku nek tuwek coba kan damen sapi ku nek coba kan damen masih melek apa nek turu sapi nek Wes, wis ket kono ae do TV iki. Atine ana sapi wek tuwek, ada suket-suket sing ijo-ijo. Supaya ada gairah baru, semangat Sapi wis tuwek dikei darmen garing. sapi ini apa itu? Dikepiok uyamane ngiler sapiye. wis diomong pisan-pisan dikene, Pak. Sing paham ya alhamdulillah sing boten paham. Jadi bukanlah yang dikatakan kaya itu banyaknya harta. Dan tetapi yang dinamakan kaya adalah kaya duwe montor ditumpahi. Ojo sampak montore sing numpak ndas kula kali sampean. Duit-duit ya disyukuri ya dinikmati. Duit-duit dihitung dipendel. Uang itu alat tukar. Ini gak ditukar berarti gak punya u. Hitungan yang penting. Tapi ini kenemenan Masya Allah. Ngenes sampean. Mambu sate kawan itu uku. Masya Allah. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Beliau Imam Hasan Al-Basri berkata, dawuh Imam Hasan Al-Basri. Barang siapa ridho dengan apa yang telah ditetapkan untuknya, Allah luaskan baginya rezeki dan memberkainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin terjemahan bahasa pojok kampung supaya bakul-bakul kacang-kacang untuk mau paham sing sopone wong rido kelawan ketentuane Allah sing ditelen do awake mesti Gusti Allah jembarno rezekine lan berkahi Allahumma sholli ala Muhammad iso nang Mekah ziarah Medina bantu masjid Insya Allah gelem berbagi karo fukorok wal masakin Rezeki rezekine ya dikei jembar uripe ya dikei kunci nih rido karo ketetepane Gusti stop mulai nono wong kok iri alias hasut marang sak podo-podo iku biyen lho sekolah e pinter aku kok soge iku mbak aku iku lho wayu aku timbang iku kok kok dilek iku payu timbang aku jadi wong hasut iki hakikate gak rido karo ketetepane Gusti Mulai sepanjang hidupnya orang kasut itu tidak pernah menemukan kebahagiaan. Luwe-luwe nek sing dikasuti tambah munggah, Pak. Wakin sok ngop. Ngop. Pak. Sing sapane wong ridho kelawan dum-dumane Allah sing ditelendo awake. Monggo wong iku Allah jembarno rezekine lan barokai uripe understand wong nek dibarokai enak sangga iki Allah masih gak soke ku goyang goyang nyekel HP gak pulsa sok telepon terus Halo tidak akan kau telepon kono jariah iku Allah HP boleh tidak ada pulsanya, tapi telepon jalan Rokok boleh eceran, penampilan tetap oh goyang. Padahal eceran. ana wong omahe apik jabatan duwe duwe akeh bojo ayu gak lara untu tapi gak iso nggu metot sering saya katakan diri kita lah yang mewarnai kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup ini sebagaimana air mengikuti bentuk wadahnya bahasa pojok kampung e urip iki dige seneng ya seneng, dige susah ya Oh, ana wong susah dige melek matane sambat. Ngaji dikek udan sambat. Kok terang iki, Mang? Aku takon wong sing kaya ngene kapan gak sambati? Endi wonge? Iku sing gak beres iki ndase iki, Pak. sing kudu di dipijeti ini masya Allah untuk kerawe kakak kakak kakak, supaya darah-darah sing beku itu mengalir diri kita lah yang mewarnai kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup ini sebagaimana air mengikuti bentuk wadahnya bisa dilanjut Sebaliknya barang siapa tidak ridho, Allah sempitkan rezekinya dan tidak memberkainya. Stop. Uang ini wis gak ridho karo ketetapan Allah. Berontak. Nyotet. Allah sempitkan rezekinya dan tidak memberkainya rezeki ini seret minggu bete mati rombongan total kerupuk Kak payu melok konco internet gak ada duit sikile kelindes sepeda gak pernah menemu faktor laks gak pernah menemukan faktor keberuntungan orang yang ridho dengan ketetapan Allah, dadanya akan dipenuhi kekayaan. Catat sampai tak dongane oke. Kau usah ngenteni duit tambah, duit montor, duit duit. Nek sampai ini ridho karo ketentuannya Allah, soge zaman so. Saya yakin, yo ya disugino lahire, yo ya disugino batine. Amin gambarane uang iku nek wis wani gawe bayang mesti cukup longane lolongan lagi kok Insya Allah gak ono longan nek gak ono katut dewe sing ridho karo Allah saya ulangi Orang yang ridho dengan ketetapan Allah, dadanya akan dipenuhi kekayaan. Amin. Kau no krisis ide-ide. Rasa aman, tentram dan cukup. Aman, ayam mati nih. Lah ayem iku duduk lapangane akal, ayem iku lapangane ati. Ngerti sampean? Dorong mesti wong pinter iku ayem. Pak. Waktu semburan lumpur porong iku meledos pertama di bulan Mei tahun pinten. Iku sing stres dilek iku sarjana psikologi. Ana dodol bakso iku lungguyang. kang ngene ade ah, Gusali wis nek Allah ngersakno wis. Kenapa mali nggih patus mali. menunggu. Sing sing sarjana mang umpama begini begitu waktu koni total. Allah. Pak. Iki loh. Orang yang ridho dengan ketetapan Allah dadanya akan dipenuhi kekayaan. Sampai nama ini. Amin rasa aman, nyaman dan cukup. Pola sinyalin nang Allah mereka kuat. Mlebu metune ambaan sing ana ndododo gak tau lepas menyebut asmani Gusti. Ini ana wong potongane ini mandi sabdae. Mandi Sabtu. Eh. Ngomong sak ngomong mandi. Ya kok sinyale kuat mereka. Tumbuh rasa cinta dan kepasrahan kepada Allah. Jadi uripe tidak pernah terbebani. Longgar, Hawain enak enteng songgoin dasi gak tahu apa apa karena punya kepasrahan total kepada Sedangkan orang yang tidak ridho, bukan ya, kira-kira sambil mlebu sing Sedangkan orang yang tidak ridho, dadanya penuh dengan kefakiran. Gelisah. Dan selalu merasa kurang hingga tak henti-henti mengejar apa yang memuaskan hasrat duniawinya. <coughs> Sing diburu kak, masya Allah, fokusin dok, ya masya Allah, harta, tahta, wanita, Dunia rame apa lagi harta, takhta, wanita. Gua so rame ono mall, boleh ya nak telu ini. Gusti Allah mulai gaya Adam dikai pasangane jenis Hawa. Jadi betul. Duduk hendra pasangane. Hendra lah pasangannya Aksan main dobel lho pak kapan cegas plus Adam pasangannya Hawa zaman akhir wong lanang kok kepingin kawin padha lanange <laughs> iki nyalai fitrah insyaallah ya apa mik kepethuk aku gak iso mbayangno mik kepethuk mik kebo sapi jaran ora gelem kawin sejenis kok ana menungso kawin sejenis iku mono penyakit perlu ditambani ojo dimungsuwi penyakit pak sopo gelem kena penyakit gini betul mulai sing lanang-lanang iko ana wedok ayu iko sampean seneng normal Nek ini lanang kebetulan wong wedok ayu kok gak tertarik, periksa no. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kulo wau duwe tangga nduk mburi kena tak celuk. Walau cukup umur. Jadi, cak omong-omongan. Kok gak rabi-rabi dik Pangestun kiai barokah itu ngomong pinter lah. Kan. Ya seneng karo wong itu aku seneng kula yai. Si aku takon. Iku sak tahun dulu TV sering. Artis sopon kau sing tertarik? Jupe yai. Oh, berarti arek seneng body ling jupe. Normal nor Dadi ana <laughs> wong lanang kok seneng wet normal. Tapi nek ana lanang kok seneng padha lanang, iku mono penyakit perlu ditambani ojo dimungsu. Kepingin digulung ngeling kaum Nabi Lutang sing bumi ini ditublak ambek Allah kayak udan peledek Pak Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad bisa dilanjut sing sapane wong ora ridho karo dum-dumune Allah gak rida karo ketetapan Allah dodoi penuh dengan kemelaratan kurang ae. Gelisah, susah, mumet, selalu merasa kurang hingga tak henti-henti mengejar apa yang memuaskan hasrat duniawinya. Sering saya katakan yang dinamakan hidup sederhana itu yaitu orang yang mengerti mana keinginan dan mana kebu Nek nuruti keinginan manusia karena sih Pak. Understand? Yes. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102. Dan ayat ini setiap Jum'ah dibaca oleh kotip-kotip di masjid-masjid. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Catat. Orang yang beriman sehat dan benar pelan aja saya nyadat orang yang beriman sehat dan benar selalu berada dalam satu jalur on the track kenapa pak yaitu takwa kepada Allah amin, amin. sama tak dongano berada di atas satu jalur yaitu jalur takwa kepada dengan bekal takwa jika ia kaya kekayaannya akan menghiasi dirinya Allahumma sholli Muhammad uang iku nek takwa nang lamun soge soge niku manfaat Yo ya manfaat kanggo eh yo ya manfaat kanggo keluargane, yo ya manfaat kanggo tonggo teparone, yo manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Understand? Yes. Ana iso gede-gede wae apa artine, Pak? Wong sugih ya apa panganane ya gak sadrum. Ngene apa mboten? Pak. bapak sholli ala Muhammad. Masih ingat ceramah-ceramah saya yang lalu. Orang yang kekayaannya melimpah Toh ia tidur di atas satu ranjang, makan tiga kali sehari. Bandingkan dengan seorang kuli batu. Rukono. Mari kita bandingkan dengan pencari rumput di sawah. Boleh jadi. Seorang kuli batu dan pencari rumput di sawah makannya lebih nikmat, makannya lebih enak, tidurnya lebih nyenyak. Padahal gak nganggi obat lamuk, kamare gak selambu kurunge. Gak ono lamuk wani nyokot, saking atose kentol. <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad. wong sing sugih-sugih wah turune wangel sampe delok wong becak-becak dalan-dalan insyaallah turu kene becak gade autan gak dapat lah lamu gawane nyokot saking atose lamuke tau penataran aku tak milih sing empuk-empuk Allahumma shalli ala Muhammad Jadi orang yang beriman sehat dan benar selalu berada dalam satu jalur. Yaitu takwa kepada Allah. Hati melakukannya gak menggok-menggok. Dengan bekal takwa, saya mencatat. Jika ia kaya, kekayaannya akan menghiasi dirinya. Amin. Jika ditimpa kefakiran alias melarat, ada nggih? Pintu kesabarannya insyaallah telah terbuka seluas-luasnya. Sabar. Baik sangkanan Allah aku dikengene ini ya. Umpama awak dikai donya karuan aku dadi wong apik, Allah Maha tahu mbok menawa kei donya polaku tambah akeh maksiatku tambah dadi kira-kira kayak ngene ini yang terbaik dari Allah understand ikuti kajian malam ini mudah-mudahan sampean diberi kecerdasan oleh Allah Jika diberi kesehatan, Allah syukurnya luar biasa. Nek dikai seger waras, Masya Allah, adai saya kenceng, Pak. ngajinya saya betul, amin. Ono wong waras gendaan nih, ono. Belakrae. Munggah-munggah nang gunung-gunung promo kono. Lapo mrono? Ngarepe omahe iringane mana masjid gak tau diunggahi. Padahal gak asem urat. Meripati yo gak bijak. Nggih napa Niki. Jika diterpa cobaan, hmm, mau jenenge wong ya cobaan. Ana liwat donya, ana liwat anak, ana liwat bojo, lha ngoten to? Macam-macam ana liwat penyakit. Jika diterpa cobaan, justru akan semakin bening jiwanya. Wirite tambah noto pak, Quran ini tambah tambah jos, masyaallah. Gak tahu ninggal maca Yasin, gak tahu ninggal Waqiah, gak tahu ninggal Tabarok. Tak ada yang bisa mempengaruhi hidupnya selain Allah. Tegasnya ketakwaan adalah akar dari keselamatan dan penjaga yang tak pernah tidur melindungi kita dari imbas perubahan zaman. Takwalah yang akan membuat manusia bangkit saat tergelincir dan menuntun ke jalan yang benar. Allahumma sholli Muhammad. Nek tergelincir dibotangi. Masya Allah, nek dalane keliru, balik nang dalan yang benar. Itu semuanya yang membimbing adalah tak Bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Allahumma salli ala Muhammad. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana bisrub, Haddatsana bisrub bin Hilalin الشواف البصري حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي الطارق عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال Abu Hurairah fakultu ana ya Rasulullah fa akhadha bi yadi fa adda khamsan wa qala ittaqil maharima takun abadan nas wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa aksin ila jarika takun mu'minan nas ma tuhibbu li nafsika takun musliman Wala tuksirid dohika fa inna kasatad dohiki tumitul kolba. Rawahu tirmidhi. Diterjemah no? Abu Hurairah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa yang mengambil dariku kalimat-kalimat ini, lalu ia mengamalkannya, atau memberitahukan siapa yang ingin mengamalkannya lalu Abu Hurairah radhiyallahu an berkata saya wahai Rasulullah lalu beliau mengambil tanganku dan menghitung lima perkara beliau bersabda jauhilah hal-hal yang diharamkan niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya Ridolah dengan ketetapan Allah. Niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Niscaya kamu menjadi seorang beriman. Dan cintai manusia sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Niscaya kamu menjadi seorang muslim sebenarnya. Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Karena banyak tertawa mematikan hati rawahu tirmidhi Allahumma salli ala Muhammad saya ulangi supaya mendapat berkahnya hadis ini haddatsana Bisr bin Hilalin As-Sawaful Basri haddatsana Ja'far bin Sulaiman an Abi Tariq anil Hasan an Abi Rayyaqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may ya'khudhu haula il kalimati fayamalu bihinna aw yu'allimu may ya'malu bihinna faqala Abu Hurairah fakultu ana ya Rasulullah fa'akhadha biyadi fa'adda hamsan wa qala ittaqil maharima takun abadan nas wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa aksin ila jarika takun mu'minan wa hibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman wa la tuksirid dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba rawahu tirmidzi dalam kajian malam ini ada dalam kajian malam ini penekanannya pada wardo bima qasamallahu laka takun agenanas. Ridola dengan ketetapan Allah niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya sampe tak dungano sugih kabeh Para jamaah setia bumi solawat dan para pemirsa TV 9 di sana di mana berada, saya doakan menjadi orang yang kaya. Kuncinya ridolah dengan ketetapan Allah niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya understand sing garai melarat iku gak ridho karo ketetepane Gusti understand saya ulangi Ketahuilah bahwa di antara manusia ada yang kefakiran menjadi kebaikan baginya. Melarat ditambah api. Apa? Sebab nanti kayak isoge, pola ya akeh. Begitu juga ada orang yang kekayaan menjadi kebaikan baginya. Karena jika ia miskin, yang menjadi sumber keburukan baginya. Nanti orang uang nek soge api. Sebab nek melarat tambah ngawur sudah digerombolan kok. Ngene mboten? mulai sampean sing sing baik sangka kepada Allah Allah yang paling tahu sampean mbok menawa sampean dekat donya mlebu sing ngarep mang, manglah ngoten to mbok sampe mbok menawa sampean dekat duwe akeh rezeki akeh oh Gusti Allah sayang mbek aku sebab aku gak patek kuat melarat apa mana bojone arek masa kini sapa lipo ae Allahumma salli ala Muhammad Sejalan dengan pesan suci Al-Quran pada surat Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. La yattakhida ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un sadaqallahul Lho Quran niku lho ana saking sampean gak tau maca ana kalane wong iku nek dikei melarat api insyaallah kei melarat api apa sebab lamun soge cukul maksiate cukul polai ana kalane wong api dikei soge sebab nek dikei melarat malah mak menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maha benar Allah dalam segala firmannya. Allahumma salli ala Muhammad. jika kita mendambakan kebahagiaan yang hakiki saya tak tungano bahagia ridola apa yang telah Allah tetapkan sing ridho mari kita belajar dan berguru kepada sejarah Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada Ibnu Mas'ud tubuh yang ramping dan betis yang halus. Sikile betis yang cilik halus. Pada suatu hari ketika para sahabat berada di Bukit Uhud yang besar dan kokoh Ibnu Mas'ud hendak memetik tangkai siwak dari rantingnya mengambil tangkai siwak dari rantingnya angin bertiup kencang menyingkap bagian bawah kakinya ketok kaki bermaksud melihat hal itu para sahabat mentertawakan sehingga mereka berkata wahai Rasulullah kami tertawa karena melihat betisnya yang kecil Keterangan betisnya Ibnu Mas'ud keliling galana ali cili guyu sahabat-sahabat liana Di sini Rasul benar-benar tampil sebagai pendidik sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang kalian tertawakan? Kupokol kok guyu. Apa yang kalian tertawakan? Demi jiwaku yang berada di tangannya. Sesungguhnya pada timbangan di akhirat nanti, kedua kakinya itu lebih berat daripada bukit Uhud. Rawahu Ahmad. Dibacakan hadisnya. ma yudhikukum min dikkati sakaihi walladhi nafsi biyadihi innahuma askalu fil mizan min uhudin rawahu ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa yang kalian tertawakan demi jiwaku yang berada di tangannya Sesungguhnya pada timbangan di akhirat nanti kedua kakinya itu lebih berat daripada bukit Uhud. Saking mulyane derajati Ibnu Allahumma sholli ala Muhammad. sama ojo kemalan kremene bentuk bisiki-bisiki uang loh ini pelajarannya Apa uang keceng, cek kremen Pasti di sisi lain diberi kelebihan Allah. Masih wong bisu lah di kelebihan lah. Gak tau ngerasani wong. Wong merongos ya di kelebihan. Wong merongos itu di kelebihan, masih moring-moring tetap positif tinggi kepada Ibnu Mas'ud yang bertubuh kecil dan rambing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilainya sebagai pembaca Al-Qur'an yang paling utama dan termasyhur di antara para sahabat. Rungono. Saya ulangi. Kepada Ibnu Mas'ud yang bertubuh kecil dan rambing, ceking cilik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilainya sebagai pembaca Al-Quran paling utama dan termasyur di antara para sahabat. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Yahya bin Adam qal haddatsana Abu Bakrin ya-, yakni Ibnu Ayyas an Asim an Zirin an Abdullah anna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fassarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man sarrahu ayyakra al-Qur'an ghaddan kama unzila falyakra falyakrahu ala qiraati ibni ummi abdin rawahu Ahmad Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan baik, persis dengan ketika kitab itu diturunkan, bacalah seperti bacaan putra Ummu Abdu, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Rawahu Ahmad. Imam Abu Abdullah At-Tirmidhi meskipun ia buta orang sing buta ngarani buta kecil orang buta setelah besar saking giatnya belajar berhasil menulis kitab Jami At-Tirmidzi begitu juga atau Ibnu Abi Rabah yang merupakan orang paling berilmu pada zamannya semajak kecil ia adalah hamba saya seorang wanita penduduk Mekah asalnya budak karena keluasan ilmu pengetahuan yang dimilikinya ia menjadi sosok yang mulia dan dihormati asale budak ilmu ilmune akhirnya menjadi orang yang mulia dan dihorm. begitu juga Luqman al-Hakim yang namanya diabadikan di Al-Quran awalnya seorang budak berkulit hitam namun pesan dan hikmah yang disampaikannya membuat dia begitu dikenal dari timur hingga barat. Saking soleh wong namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan menjadi salah satu surat di dalam al surat Luqman. Allahumma sholli ala Muhammad. Tegasnya bersyukurlah dengan pekerjaan yang Allah tetapkan kepadamu. Mbok menawa sampean dadi bakul tempe. Insyaallah sing syukur ya. Tadi guru madrasah, tadi petani, sing penting halal. Sing syukur ya ini dijelasin nggak bang tegasnya bersyukurlah dengan pekerjaan yang telah Allah tetapkan kepadamu dan jalan yang Allah tunjukkan kepadamu dengan demikian semua akan terasa mudah amin jangan pernah merasa rendah diri atau minder Kau minder wong. Ingatlah bahwa Nabi Idris seorang penjahit. Tapi penjahit-penjahit itu gak usah Masya Allah minder Gak usah cili hati Wong Nabi Idris adalah pen Isinon dari penjahat Nggak tak? Penjahit itu soleh Nabi Adam seorang petani Saiki wong iku tani ku gengsi Takon pekerjaan jane tahan tulis wira swasta Pelel tani pegawai bang, gak bang titilan. Niki lho. Nabi Adam seorang petani. Nabi Dawud seorang Masya Allah pandai besi. Tukang gembleng besi. Nabi Nuh seorang tukang kayu. Jadi nabi-nabi ku bekerja, Pak. orang nabi nganggur nang santai-santai rokokan jedit-jedit. Masya Allah, nabi sih jedit-jedit dan nabi kabui wabah. Pak. Pekerja. Masya Allah, Nabi Nuh seorang tukang kayu. Nabi Musa seorang penggala kambing. Masya Allah, angon wedus. Mereka adalah manusia-manusia agung dan mulia. Jika ridho dengan apa yang ada pada diri kita, kita akan menjadi manusia yang paling kaya di antara penduduk bumi. Amin. Amin. Sing penting halal ya guru madrasah gak usah gengsi insyaallah petani gua mulia petani penjahit mulia ngene mboten pedagang mulia insyaallah sama ndelok para nabi-nabi insyaallah sama kula contohno insyaallah Nabi Idris seorang penjahit Nabi Adam seorang petani Nabi Daud seorang pandai Nabi Nuh seorang tukang Nabi Musa seorang pengembala kambing Mentang rasa nyambut kae kan malah tuh gak iso, Pak. Kula di sarjana, duduk level kula. Pantes karo gelar SPD sarjana penuh insyaallah mulai sae gak tau ditunggu dhuwit gak gelem nyambut anak-anak kula selain kula kan mulang kudu nyambut gawe kon buka kalangan Utai. Kalengan dalam bapakmu. Apa? Ya iki. Nyontoh jok nanggung-nanggung. Nyontoh para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul adalah manusia agung dan manusia mulia. InsyaAllah mereka istiqomah di dalam tauhid, dalam iman, dalam ibadah juga sebagai pekerja. Ini kalau terang saya kayak uang males musyawarah jauh dodolan ngono masjid sepi rapat gitu oh pemasjid juga sepi sawarah ya apa kang nek dikapling eh? ya Allah Pak sampai nek ibu iku lho aja dodol tuku omah Mau ngomong kula badhe tuku omahe. Nek ana badhe akan kalimatnya dirubah, jangan akan. Saya beli rumah. Baru tak dongani. Lha kok ngono? Lah Gusti Allah iku Rahman Rahim. Insyaallah senantiasa bersama prasangka hambanya kepadanya. Nek isak ya insyaallah tiga isak. Ngene mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Sing bareng Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Aku bahagia. Aku sukses. Aku kaya. Aku cerdas. Insya Allah hasil kabeh. Insya Allah Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Jika ridho dengan apa yang ada pada diri kita, kita akan menjadi manusia yang paling kaya di antara penduduk bumi. Pada suatu hari, hmm, diceritani melek Beliau Ibrahim bin Adham bertemu dengan sekumpulan orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Ibrahim bin Adham asali rojo pak dunyane ditinggal kerajaan ditinggal pakaian kebesaran dilepas pergi mencari Allahnya menyusuri gunung insyaallah padang pasir yang tandus panas kering sampailah di Makatal Mukarromah berguru pada ulama-ulama Hijaz pada waktu sehingga menjadi ulama besar ahli hadis insyaallah pada suatu hari Ibrahim bin Adham bertemu dengan sekumpulan orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Mereka sedang makan roti gandum kering dicampur garam. Bukan oke? Okay? Kumpulan jamaah wong gak duwe mangan roti gandum kering dikepyak uya. Ibrahim bin Adham duduk dan makan bersama mereka. Garu naik nek garu gak ro campur. Tidak lama kemudian Ibrahim bin Adam berhenti di sebuah sungai dan membasuh kedua telapak kakinya. Wisuh, ruwis wakan. Ia juga mengambil air dengan telapak tangannya. Kadang bu. Ruang ini ya. Gak tahu sekali nih kau. Ia juga mengambil air dengan telapak tangannya lalu meminumnya. Maka ridho adalah kekuatan dasar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Dan cerdas bersyukur atas apa yang dimilikinya. Wong gak tahu belanjani bojo akeh kayak umi banyu putih ngamuk-ngamuk. Mosok gak ana jus sirsak. Leng belanjani 2500 saya mangan jaluk ngombe jus. Inilah Ibrahim bin Adam. Weso sikile nduk kali itu Joko banyu mbek telapatan diombe. Rojo iki dudu hansip, Pak. Raja duduk satpam, duduk pegawai negeri golongan 2A. Begitu sederhananya. Paham keterangan ini? Ini loh. Maka ridho adalah kekuatan dasar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang soleh dan cerdas bersyukur atas apa yang dimilikinya. Jadi tatkala Ibrahim bin Nabi kumpul karo wong-wong gantung gak ngomong lagi rojo tak tinggal regak biasa campur man habis makan Masya Allah membersihkan kakinya Masya Allah dan tangannya bahkan tangannya mengambil air sungai sekaligus diminum begitu sederhananya Ibrahim bin Adham dadakno sampean belanjani bojo 2500 sing jusir sak buah naga jare sepeto gak ono ba buah naga kayo ya nagoe no Dikai pitik goreng cek nyotot. Iki horen ta pitik kampung iki. Awak ijek mangan pitik horen niku alergi dek. Sing wedok kedhep. Kocik nyocote bojoku. Ruang ngono biyen aku gelem diwayu Gus Ali ya. kadang-kadang ana wong gak sembrono gak tahu nyeneng wong wedok tapi tuntutane ku matik medhit dok. luwe nemen-nemen gak tau belanjani ku njuk mangan enak tok sak rokok, iku ya ana kula diceritani keblok-blok nggih Tak takon lan nemu ngene pun dibuka cikirangan Gus wong jodoh. Allahumma sholli ala Muhammad niku singen kula niku waktu dadi rondo susah ziarah teng makame Gus Ut mriki kula ndonga ya Allah mugi-mugi panjang-panjangan jodoh ngoten tok donga kula nggih oleh niki Gus Masya Allah Mboten belanjani ngesai HP mohon il ngarek nom suri mawon tawara iku ngono le barokah Robi Sugara yo kaji Bian kan nono ah, sponsor iblis Robi Sugara sing klemis bian lo. Allahumma sholli ala Muhammad nah niki kan ngekei pelajaran kula kali sampean Pak nggih kadang-kadang kula kali sampean niku selirai terlalu uh. iki lho Ibrahim bin Adham itu rojo pak begitu sederhananya gini betul muka-muka tadi keterangan sing barokah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuril wa sirri sari sairil asma'i wa sifat اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم لا إله إلا الله وأنت المنن بديء السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب اهدنا الصراط المستقيم مع السلامة السلام عليكم ورحمة الله